Ini Salman Al-Farisi. Demikian pendahulu dari kaum muslimin yang mencontohkan di dalam menunjukkan kejujuran dan kesungguhan dia di dalam menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di mana beliau dikala itu adalah salah seorang yang terhitung kaya. Dan beliau dikala itu adalah seseorang yang senantiasa bersama para pendeta pada zamannya pada suatu hari beliau mendapatkan nasihat dari guru seorang pendeta ini mengatakan bahwasanya suatu saat nanti akan ada seorang nabi di mana nabi ini adalah nabi penutup sekaligus penghapus seluruh agama. Maka hari demi hari dilewati oleh Salman Sekian pendeta dia Datangi dan duduk untuk mengambil ilmu dari mereka Sampai pendeta terakhir dari kalangan pendeta kaum Nasoro bahwasanya suatu saat nanti akan datang dari Mekah seorang pemuda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu yang pemuda ini memiliki tanda kenubuahan ini khatamun nubuah memiliki tanda kenubuahan di punggungnya Taib. Maka pada suatu hari dia mendengar bahwasanya ada seorang pemuda yang dia mau datang ke Madinah. Dan pemuda ini adalah pemuda yang disangka bahwasannya dia seorang nabi kemudian Salman Al-Farisi dia menghadang setiap kabilah yang hendak safar dengan barang dagangannya menuju Madinah sampai dia menaiki sebuah kendaraan di salah seorang pedagang tadi tetapi ternyata pedagang tadi memiliki niat yang buruk pertolongannya dia terhadap Salman ternyata bukan sebuah pertolongan tetapi ini hikmah di balik itu semuanya sampai di Madinah pun Salman dijual oleh pedagang ini dan dijadikan seorang budak oleh salah satu penduduk Madinah dan dia ditugaskan untuk mengurusi sebuah kebun korma yang sangat luas Di tengah-tengah kesibukan dia mengurusi kebon, forma dan keberadaan dia sebagai seorang budak, maka terdengarlah suara yang teramat keras ya dari kota bahwasanya akan datang seorang nabi akan mengunjungi kota Madinah. Maka Salman ketika itu naik pohon yang paling tinggi dan melihat ya serombongan orang yang datang menuju Madinah dan kerumunan ya, manusia ketika itu. Lantas dia pun minta izin kepada tuannya untuk melihat ada apakah gerangan ya keributan yang terjadi. Banyaknya manusia berkumpul untuk menyambut orang ini. Maka kemudian Salman pun <clears throat> membuktikan apa yang telah dinasihatkan oleh gurunya seorang pendeta tadi bahwasanya akan datang seorang nabi dari kalangan bangsa Arab dan dia punya ciri khatim ya cap kenubuahan di punggungnya kemudian Salman menghampiri orang tadi dan beliau langsung mengambil arah belakangnya dan melihat ternyata yang datang tadi adalah seorang pemuda yang disifatkan taib oleh pendetanya tadi kemudian dia pun masuk Islam di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasul pun memerintahkan para sahabatnya untuk membantu mukatabah membeli diri Salman dari perbudakan tadi. Faedah yang diambil dari hadis ini menunjukkan bagaimana kesungguhan Salman Al-Farisi ketika mendengar sebuah hidayah sampai dia berani meninggalkan ya harta bendanya, tanah kelahirannya dalam rangka menyambut hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah iman itu kalau sudah masuk dalam hati seseorang maka tidak ada satupun yang mampu untuk menghalanginya. Taib, <clears throat> idza dakhala iman iman basasatal qulub. Jadi kalau sudah iman, hidayah ini sudah masuk ke relung, ke relung hati seorang manusia, sungguh akan membawanya ke dalam sebuah kemuliaan dan tidak akan menakutkan di sana nah berbagai macam rintangan yang akan dihadapi. Beliau menyebutkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Tiga golongan tidak akan Allah Subhanahu wa taala ajak bicara mereka. Tidak pula mereka disucikan. Tidak pula mereka nah mendapatkan kenikmatan melainkan mendapatkan adab yang sangat pedih usaimitun zanin tua renta pezina wa'ailun mustakbirun miskin sombong wa rajulun ja'alallaha bidha'atahu seseorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya La yashtari illa biyamini. Tidaklah dia membeli kecuali sumpah dengan nama Allah. Wala yabi'u illa biyamini. Tidak pula dia menjual kecuali sumpah atas nama Allah. Rawahu Tabrani bisanadin sahih. Al-Imam Tabrani punya dua kitab, Mu'jam Al-Awsat dan Mu'jam Al-Kabir. Ada juga dikatakan Mu'jam Al-Sagir Ketiga kita beliau ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. <clears throat> Syarhul kalimat satu la yukallimuhumullah Ay la yukallimuhum yaumal qiyamah Lirtikabihim al-ma'asi Apa maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajak mereka bicara nanti di hari kiamat Apa sebabnya? Karena mereka Naam Menempuh jalan-jalan kemaksiatan Oh, cukuplah perkara ini sebagai hal yang menggetarkan hati. Kalau seandainya kita nanti di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah, ini sungguh cukup sebagai sebuah kehinaan pada seorang hamba. Belum diadab dengan adab yang lain. Ya, karena adamu mutakallum, ya tidak diajaknya bicara ini menunjukkan sebagai sebuah hajar, sebagai sebuah apa peringatan bagi pelaku maksiat. Jadi al-hajru ya, peringatan seseorang terhadap pelaku maksiat ini bukan karena kebencian dan dorongan hawa nafsu tidak puasnya dia dengan yang bersangkutan. Bukan. Jadi jangan dipahami salah. Toyib jangan dipahami sebuah kesalahan. Terkadang al-hajru ini anfa. Ya, terkadang bermanfaat kalau sesuai dengan porsi dan kadarnya. Terkadang pula hajar ini bisa menjadikan sebuah petaka kalau seandainya keluar dari kadar dan porsinya. Nah, nah oleh karena itu Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah menerangkan al-hajru kadang itu seperti obat boykot itu juga seperti obat kalau pas maka bisa menyembuhkan kalau dosisnya tepat kalau tidak maka akan membahayakan pemiliknya dan ini bentuk hajar dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang bermaksiat kepadanya maka sebagian para ulama takjub ya kepada kaum muslimin. Mereka cinta kepada Allah secara zahirnya tetapi mereka suka bermaksiat kepada Allah Naam ketika bersendirian. Mereka benci dengan iblis, benci dengan syaitan pada zahirnya, tetapi mereka mentaati syaitan ketika mereka bersendirian. Taib. Jadi as-sukut ya, diam dengan seseorang yang melakukan maksiat ini termasuk peringatan. Ini termasuk apa? Peringatan. Kalau seandainya diamnya tadi tidak bermanfaat, maka jangan diteruskan. Ya, jangan diteruskan. Anggap saja mereka adalah orang-orang yang <clears throat> mayoritas ya al-juhal, ya orang-orang bodoh yang perlu ya untuk dinasehati dan diberikan tambahan untuk mereka. Karena yang dikatakan hajar itu adalah sesuai dengan porsi dan juga kadarnya agar supaya obat ini tidak overdosis sehingga membunuh ya orang yang diberi obat tersebut. walayuzakihim ini hajar yang kedua dari Allah. Pelaku maksiat tidak akan dibersihkan oleh Allah dosa-dosa mereka. Ai la yutahhiruhum min danasidz dzunubi bil maghfirah. Allah tidak akan mensucikan mereka dari kotoran dosa dengan ampunan. Terkhusus dalam hal ini adalah maksiat kesirikan. Ya, maksiat di dalam na'am uluhiyah, rububiyah atau asma wasifat Naam Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan maksiat secara keumuman Dan syirik secara apa? Terkhusus Usaimitun zanin Usaimitun tasgiru asmat Usaimit Ini wajahnya fu'ailun Ya, isim tasgir Isim pengecilan dari kalimat asmatu Wasyamtu huwa syaib asyamtu itu syaib uban umur yang sudah tua waqad saggarahu tahkiran lahu terkadang dibikin bentuk pengecilan sebagai bentuk penghinaan pada orang tadi kenapa li'annahu zana dia berzina wada'iu zina sementara penuntut untuk dia berzina qad indahu telah melemah sebenarnya pada orang tadi sudah tua, ya sudah punya keluarga, penuntut zina sudah tidak ada. Badan lemah, nafsu sudah lemah, tenaga sudah lemah, tetapi dia masih ya melakukan maksiat perzinahan sementara ya kekuatan zahirnya sudah melemah. Kenapa hal ini? Fadalla ala anna al-ma'siyah ini menunjukkan sudah tua, renta, lemah, loyo, tetapi masih melakukan maksiat. Bahkan maksiatnya zina yang membutuhkan tenaga. Hal ini menunjukkan bahwasanya kemaksiatan tubi alahu ya wajibillatun. Maksiat ini sudah di capkan pada dirinya dan ternyata sudah menjadi apa namanya? Eh, sifatnya jadi kalau memang seseorang itu dasarnya sudah tukang maksiat, tidak memperhatikan dirinya. Sudah tua, sudah saatnya dia untuk bertaubat kepada Allah, masih melakukan maksiat. Ini menunjukkan bahwasannya memang orang tadi adalah seseorang yang memang naam sudah dicapkan padanya kemaksiatan. Dan sesuatu itu biasanya diawali dengan kebiasaan sesuatu itu diawali dengan apa? Hmm. Kebiasaan. Semakin biasa semakin tidak terasa. Ya, semakin biasa semakin tidak terasa. Ya, kalau kita tidak percaya ya dengan apa yang ada dan juga dalam hadis mungkin karena disebutkan oleh para ulama seorang yang berilmu itu tahu orang yang bodoh. Ya, dan ini sahih Orang yang berilmu itu tahu yang bodoh mana dan yang berilmu mana. Kenapa? Karena dia pernah bodoh. Ya, orang yang berilmu pernah bodoh sehingga tahu oh ini fulan bodoh, ini fulan pinter, ini fulan bodoh, ini fulan pinter tahu. Ya, beda kalau orang bodoh. Nggak tahu yang pinter mana nggak tahu. Kenapa? Karena belum pernah dia pinter. Ya, bedanya orang yang pinter dengan orang yang bodoh. Kalau orang pinter itu tahu siapa yang bodoh, dan siapa yang pinter. Tapi kalau orang bodoh tidak tahu siapa yang pinter. Kenapa? Karena nggak pernah pinter. Percaya pandai ini. Sekarang coba nilai siapa yang pinter menurut kalian. Oh Ustaz Fulan itu Masya Allah Kalau lagi mengucapkan dalil set set set set set, set Hadis set set set Akhroja Fulan Fulan Fulan Wah, Itu berarti orang pintar Belum tentu ya Anggapan orang yang bodoh itulah yang pintar tapi orang alim mengatakan itu biasa seperti itu. Bukan suatu hal yang aneh. Ya. Wow bahasa Arabnya masya Allah, masya Allah kalau sama ini enggak itu berarti orang pintar belum tentu. Ya, anak kecil orang nyaman umur lima tahun sudah pandai bahasa Arabnya. Ternyata mereka juga bukan orang pandai. Ya, jadi nggak akan bisa orang bodoh menilai ini pinter, ini enggak, ini pinter nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak pernah nggak pernah pinter. Beda kalau orang yang pandai. Alim kata para ulama, dia bisa menilai mana yang bodoh dan mana yang pintar. Demikian juga maksiat. Ya. Kalau seseorang sudah terbiasa maksiat, maka maksiat ini menjadi apa? Tobiahnya, menjadi apa namanya? Sifatnya. Dan sebuah sifat itu karena terbiasakan. Ya, karena terbiasanya seseorang dalam bermaksiat. Jadi kalau kita biasa hidup di tengah-tengah kota ini ngelihat wanita, ngelihat perempuan itu biasa. Ya, paling lihat sebentar sudah nggak ada bayangan apa-apa karena emang sudah terbiasa ngelihat seperti itu. Tapi kalau kita biasa hidup di pondok, 4 tahun jangan keluar. Ya. Tidak pernah melihat wanita, tidak pernah melihat kecuali sekilas dan itu pun tertutup. Melihat wanita itu sesuatu hal yang sangat ya berhati-hati. Tapi kalau sudah terjun setahun dua tahun sudah biasa lagi. Kenapa maksiatnya sudah mulai ya tumbuh lagi? Maka dikatakan oleh para ulama, seseorang itu bagaimana dibiasakan. Baik. <clears throat> Man syaba alai sayin syaba alaihi barang siapa yang ia membiasakan sesuatu maka dia akan terbiasa dengannya. Baik. <clears throat> dan susah untuk kembali dan dia tidak akan bisa merasakan kelezatan to'at, ya dia tidak akan bisa merasakan kelezatan to'at. kenapa karena maksiat sudah di yang dicapkan pada dirinya Hai <clears throat> wa ailun ai fakirun du'yan ail itu orang yang fakir dan banyak tanggungan mustakbirun ay mustakbirun alan nas sombong pada manusia merendahkan manusia, merasa besar dari manusia, merasa punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia. Ini yang birun ala nas. Kalau dia kaya, mending. Karena dia merasa punya uang. Lebih dari manusia. Dia bisa memenuhi syahwatnya yang tidak bisa dipenuhi oleh manusia. Masih mending. Tetapi kalau dia miskin, ya untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja tidak mampu, kemudian dia sombong, menunjukkan memang sombong itu adalah tabiat baginya. Ma'ana al kibri bersamaan bahwasanya sebab yang membangkitkan sombong pada dirinya ghairu maujudin tidak ada fihi di dalamnya dia tidak punya apa-apa. Wahwal jah. Dia tidak punya kehormatan. Wal mal, dia tidak punya harta. Fadalla ala annal kibru annal kibra Tobi'a lahu waj Toba'un lahu wajibillatun menunjukkan bahwasanya sifat sombong ini merupakan sifat tabiatnya dan sifat kebiasaannya ini. Ini orang kedua yang dihajar oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat tidak diajak bicara, tidak disucikan dan akan mendapatkan adab yang besar. Wa rajulun yang ketiga ja'alallaha bidha'atahu menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Maksudnya apa? Ja'ala al-yamina bidha'atan lahu laha. Dia menjadikan sumpah demi Allah sebagai barang dagangan karena banyak dia pergunakan dalam jual belinya. Mau beli demi Allah. Saya tadi nawar di sana harganya segini, barangnya sama. Kalau dia seorang penjual demi Allah modalnya saja belum sampai tadi sudah ada yang datang nawar sekian, belum saya kasih. Bahkan biar mantap lagi kamu ini orang yang ke-12 datang nawar. Demi Allah. Ya, barangannya pengen laku dengan modal Allah ya dia pengen beli agar supaya murah dengan modal Allah tapi kalau sesekali untuk meyakinkan maka la baksa tapi kalau tujuannya adalah untuk melariskan dagangan yang dia miliki maka ini adalah perkara yang besar kenapa di balik itu tidak terasa bahwasannya dia telah menganggap Allah itu suatu yang remeh tidak ada pengagungan sama sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala maka orang yang ketiga ini juga mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala syarhul ijmali yukhbiruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna thalathata asnafin minan nas la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yutahhiruhum min danasidh dhunubi bil maghfirah wa dhalika lirtikabihimul ma'asi ma'a adami da'i ilaiha mimma yadullu ala sakhuli qalahum wa tubi'a wa jubilu mimma yadullu ala anna al-ma'siyata khalqun lahum jubilu wa awal ithathah alladhi zan wa qataqam sinnuhu wa ba'ufat ala nasi wa qad faqadat asbabul kibri minal mali wal jah wa thalithuhum alladhi istakhaffa billahi azza wa jalla al sahih hadis ini bahasanya tiga golongan dari akan Allah ini namanya halinan jadi kan al-hadru ini ada tiga. Pertama dengan lisan, yang kedua dan yang kedua dengan hati. Ajru bil lisani wa badanil muslimin. Ajr dengan lisan, tidak diajak bicara, tidak ada salam, had, tidak menghadirkan badan majlis yang badan Tetapi kalau al-hajru bil qalbi ya menghadirkan hati ini fi haqqil kufar. Haknya kita menghajar mereka dengan hati-hati kita walaupun kita Naam terkadang mu'malah dengan mereka tetapi hati kita Nah, mengingatkan bahaya bahaya orang-orang kafir dan kita tidak mencintainya. Tapi kalau seorang muslim kita menghajar badan tetap tidak menghajar dengan kita. Selama dia seorang yang muslim, nah dalam kematian kita hajar dengan badan tapi hati kita tidak boleh put dari al-wala wal bara. Tetap ya hajru ya bil qalbi ini ya orang-orang kafir bukan untuk orang-orang yang ya diperingatkan sesuai dengan kapasitas dosa dan juga maksiatnya. Taib agar supaya dia kembali dan menyadari dari kesalahan dan juga dosa yang membahayakan untuk pribadi dan juga keumuman kaum muslimin. Ini yang pertama Allah tak mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka dari kotoran dosa dengan ampunan. Hal itu karena mereka buat maksiat. Bersama sama dengan hal itu mereka tidak pernah. Ya, tidak berbeda karena serentak ya seperti yang kita istilahkan kadang curi hobi bukan apa namanya hobi terkadang adanya kesempatan ya terkadang kita nggak tonton curi ya tetapi karena kesempatan ya akhirnya men tapi kalau ini ada tidak ada mencuri nggak ada bagaimana pengen men mencuri dannya memang di, sudah di, apa nasibatkan mencuri ini pada seseorang tidak ya, kan kalau penyakit penyakit ya. An quran sudah bilang penuntut maksiat yang hal ini juga memang dah menyesatkan untuk mereka ya, jadikan sebiaya dengan pertama adalah yang mentah usia sudah lanjut menurut orang yang sombong memiliki sifat sepi merasa memiliki sesuatu dimiliki oleh hidup kalau kita apapun dengan orang lain ya atau kita lain atau kita koh keluar rumah nggak kecil ini fulan ya atau misalkan fulan ini ya, jin puasa kecil Ya, nah, ini tiap malam bangun untuk tahajud. Ya, tiap remeh. Boleh ya, dia dikeluarkan, tunjukkan dengan kan. Tapi kalau dalam hati seperti ini, maka ini sebagai bentuk ada makar Allah Subhanahu wa maka berhati-hati. Maka kata para ulama, cukup itu mendapatkan la yang ar kalau dia dan kemudian ulang suatu ini terhadap satu ujian yang tidak disadari oleh manusia. Demikian juga sebagai keseruan kita ke seorang bermaksiat dan kemaksiatannya tadi membuat hatinya menyesal. Tahu. <clears throat> Dan yang pertama tadi itulah yang banyak ya menghinggapi maksiat karena banyak puasa akhirnya seakan-akan dirinya memiliki sesuatu yang lainnya kecil karena dia banyak sholat sunnah menganggap dirinya punya sesuatu yang lain kecil karena dirinya orang yang banyak bersodakoh memiliki punya sesuatu yang lain kecil ya berbahaya penyakit yang kadang tidak disadari oleh manusia dan banyak terjadi ke depan ya hampir hampir semua manusia ada sombong dan sombong itu disebutkan dalam hadis di antara ya sifatnya adalah batarul hak menolak kebenaran karena datangnya dari orang yang il nah sebulan kemarin sore atau datangnya dari orang yang lebih rendah derajatnya dari siapa fulan ya nah atau orang yang baru ah dia baru siapa saya lebih tahu dari dia ini diantara daripada penopang pendorong seseorang untuk bersikap sombong maka apa sombong ini biasanya keluar dari dua arah dari arah jahun ya dari arah pangkat dan juga dari arah harta maka orang yang paling banyak tidak menerima hidayah itu dua ini. Orang yang banyak hartanya dan orang yang berpangkat. Ya. Toi. <clears throat> Batarul hak menolak kebenaran wa ghamtun meremehkan manusia. Ini kausul. Waqat faqad asbul kibri sementara telah hilang sebab untuk sombong. Orang itu orang punya hajit sombong. Assalamualaikum. Sekarang sedikit punya dia punya sepeda mas mau bala kami orang dia pun apa lagi sejenis dengan dia dia punya mobil pergaulannya juga lain duduk sama yang punya sepeda wah nggak enak ini sudah lain kastaku dengan dia itu sudah lain ya jadi harus sedikit beda itulah harta semakin ada semakin terus membimbing manusia ke dalam arah sombong ya, maka orang yang paling dijaga adalah orang yang tidak mempengaruhi dirinya keberadaan dunia ini nah pada dirinya. Maka Nabi saw. mau mengambilnya. Ya kalau Nabi mau kaya, kaya sudah. Tetapi Nabi tidak mau mengambilnya karena takut. Kisah kepada umatnya. Bukan berarti kita tidak boleh. Jangan sampai harta tadi membuat enam perkara-perkara ini muncul dalam hati seorang muslim. Waljah demikian pula kehormatan. Dulu dia masih masyarakat biasa, masya Allah. Ketika jadi RT lain, jadi RW lain, kepala desa lain lagi. Nah, ini sebab-sebab. Tapi kalau masih ada, masih mending dia dia menjadi sombong. Masih ada yang disombongkan menjabat. Walaupun mungkin setahun yang akan datang seperti kita lagi, misalkan, atau akan seperti masyarakat lagi, karena semua akan yesir. Dulu apa namanya sebelum kita menjabat sudah diambil oleh orang lain, dijabat oleh lain. Dan dia makan jabatan kita milik. Kemudian kita akan tinggalkan akan diambil oleh orang lain. Jadi dunia itu seperti tropi, bergilir sekarang di bulan lagi akan bergilir nggak mungkin misalnya sampai kuburan tapi bergilir kita juga dulu ini warisi kita akan waris kepada ya, ini ada diambil dan syahwat itu yang banyak pernah akan mengantarkan ke neraka Baik, terkadang kita miskin ini disyukuri kalau miskin mungkin kan kenal Baik. Yang kaya kenal sunnah Alhamdulillah Dengan hartanya dia bersodakoh untuk sunnah jadi kalau kita pu punya uang mudah sedekahkan Nah, sedekah justru yang di didikan hidayah Allah kita sumbangkan kepada jalan sunnah. Karena saya ini yang kaya yang suka berusaha harus menyadari bahwa Allah itu ya dipandang sebagaimana disinyalir dalam ayat yang munin aslamu mereka mengungkit dulu dakwah dari kamu dulu kenal Islam ya justru Nah, ketika dia kaya kemudian kenal dakwah berarti dia telah diberikan taufik oleh Allah untuk menyumbangkan hartanya di Allah. Dakwah ini namanya dia bukan bahasa dia yang miliknya. dan juga punya ilmu Allah diberi sementara ilmu tentang sunnah. Coba dengan ilmu tentang masalah apa di bid'ah, semua bid'ah kita akan dosanya. Semuanya Allah kan kita yang berjalan, Allah yang berjalan. Kita yang untuk dalam taufik in yang betul. untuk sunnah berarti apa ilmu kita bermanfaat di dalam jalan betul. Seperti itu. oi <clears throat> Nasihat dari ahlul ilmi bahwasanya tidak hanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dan kita sama sekali tidak memiliki hak kecuali nolong diri kita kenal dakwah dan bang untuk dakwah ya nah bukan berarti dakwah butuh kita tapi kita yang butuh dakwah ilmu tidak butuh kita tapi kita yang butuh ilmu ini tidak adanya kita juga tidak apa ya tersenggak apa keberadaan kita dakwah ya keberadaan kita naam ya telah menguntungkan sekali tidak dengan adanya tadi dan oleh Allah Taala. Ini yang ada kita kita merasa diri masa sekali. Tauhid yang merasa berjasa untuk kita dakwah di jalan yang betul, kita beribadah pun di jalan betul, kita menghadiri taklim pun di atas jalan yang betul. Mempercayai ini bersama, jangan sampai yang enggak dakwah. Naam berjasa dakwah. Saya kalau kita keluar dari dakwah ini akan bahayakan dakwah atau merugikan wala Allah demi Allah tidak demikian. ketiga, Allah, Allah bukan dalam rangka suatu sebab yang diperbolehkan. Ya, misalkan bersumpah atas nama Allah karena meyakinkan demi Allah bahwa bahwasanya manhaj ya ahlu sunnah ini manhaj yang sahih misalkan demi Allah ya sekian dan sekian ini sebab-sebab yang diperbolehkan bersumpah untuk meyakinkan seseorang ya untuk meyakinkan sebuah ucapan boleh tetapi kalau tidak ada apa sebab-sebab tetapi semuanya ditujukan karena hanya untuk memperoleh keuntungan dunia, maka itu haram. Sementara si pembeli nggak pernah coba kamu sumpah. Misalkan dia membeli pakaian misalkan. Ya ini harganya berapa? E, apa namanya? 60 ribu sumpah so, kamu sumpah dulu bener nggak modal segitu nggak pernah pembeli nyuruh kita sumpah itu nggak ada ya atau misalkan si pedagang minta so, kamu sumpah dulu kalau kamu tadi beli di sana sekian nggak ada yang nyuruh dan terus ada jubah tadi. Ya, apa tujuannya supaya dia dapat murah si pembeli agar supaya si pedagang barangnya apa? laku. Bukan saling ada tuntutan, nggak ada tuntutan, kecuali kalau tuntut. Sumpah, bener kalau misalkan demikian mungkin kita semua sumpah demi Allah. Kalau nggak ada tuntutan, berarti memang Taib ini dengan pendorong yang lain. Alhamdulillah kalau di kita kita dapati sedikit ya di pasar-pasar kaum muslimin ada naam tetapi kalau di pasar pasar bangsa Arab, ini orang-orang Arab, ini memang kebiasaan mereka seperti itu. Latah, kalau bahasa kita sudah latah, banyak sumpah. Tapi faedahnya ada, mereka bisa merealisasikan apa? Kafaroh, tebusan. Bagaimana kalau sumpah tebusannya gimana? Karena kalau kita kurangnya sumpah, mungkin memang nggak ada sumpah. Sekali sumpah nggak paham bagaimana tebusannya. Maka berhati-hati, berjanji, bersumpah, bernadar itu ada tebusannya. Kalau dulu kita pernah berucap dengan ucapan yang sifatnya jazm, kuat, tekad, kemudian sekarang kita lain dari yang kita kan kafaroh. Tidak usah malu kalau di sini kita maru mungkin, tapi kalau di kafaroh tiap jumlah dapat undangan kafaroh. <clears throat> yang menguntungkan kita yang belajar biasanya cuma makan nasi nih makan nasi ayam kuah roti <clears throat> faedah yang pertama isbatul kalami lillahi azza wa jal ala wajhin yaliku bi Menetapkan sifat Allah. Mata sya Allah kehendaki, masya dengan aki. Fasya dengan apa? Ara ya Allah kehendaki. Anpun baik di mana. Ya tentunya sesuai dengan cara yang apa layak dengan keagungan Allah. Yang kedua ibatun annallaha yukallimu ahla ta'ah menetapkan dalam hadis ini juga bahwasanya Allah itu mengajak bicara yep, hamba-hamba yang taat. Subhanallah, nikmat. Sementara ini kita ibadah pada naam Tuhan ini Allah sementara kita tidak melihatnya. Bagaimanakah bentuk Allah? Bagaimanakah sifat Allah? berikan kepada kita na'am buah nikmat dimasukkan ke dalam surga Allah kemudian kita bisa melihat Allah diadek oleh Allah betapa perkara ini sangat merindukan dari yang lainnya ya ahsanul husna wa ziyadah ya alladina ahsanul ya, yang mendapatkan apa nah, kebaikan dan tambahan daripada kebaikan itu sebagai mereka mengatakan adalah ru'yatullah melihat Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengajar bicara mereka yang ketiga tahrimu zina haram hukum zina ya idkhal yakni khitanain maksudnya khitan dengan khitan ini zina yang diinginkan di zina adalah zina yang semacam ini adapun zina yang lain sebagai pengantar seperti zina nador melihat mata ya, zina liat zina ya rijl zina kaki melangkah ke tempat zina zina tangan ya bergerak untuk zina tapi yang diinginkan dengan zina zina zina Taib al-farju bil farj, kemaluan dengan kemaluan. Wal kibr ya, dan juga kibr sombong wal ikthar minal yamin dan berbanyak sumpah yang tidak ada sebab musababnya. Munasabatul hadits lil bab haitsu dalal hadits ala tahrimil iktsari minal halafi li ghairillah. Hadis ini sesuai dengan e, bab bab melarang kita untuk banyak sumpah. Hadis ini juga menunjukkan larangan untuk banyak sumpah. Karena tidak ada sebab Kalau ada sebab lain Kemudian kecocokan hadis dengan tauhid apa? Kok banyak sumpah dimasukkan dalam bab ini? Jika sudah berlalu, al hadis ikhtar minal halif. Hadis menunjukkan haram banyak sumpah. Kenapa? Hal itu ya li'annahu istighfafun billah menunjukkan peremehan terhadap Allah Wadhalika yunafi tauhid dan itu meniadakan tauhid yang mengharuskan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala wallahu taala alam. Ani